Yang kedua, bahwa dari ayat ini yaitu kita mengatakan bahwa ini sabili. Ya. Ini jalanku. Maksudnya sabili ay tariqati wa sunnati. Bukan majalah sabili. Ya. Majalah sabili sedang menghujat dakwah salaf sekarang ini. Ya. Memang mereka nggak senang dengan dakwah salaf. Tapi itu nggak lama, nggak dijawab juga akan hilang dengan sendirinya. Ya, jangan disibukkan kita, gitu, jangan rudut, Akan hilang dengan sendirinya. Ya, sabili tariqati wa sunnati. Ini jalanku, ini sunnahku. Jalanku dan ini sunnahku. Kalau ada yang mau baca juga, saya Sabili mungkin ada. Wah, saya kemarin ada lihat di tempat sana ada majalah Sabili menghujat salah. Udah ada bantahannya. Ya, di majalah Az-Zakhirah dikasih judul Salafi versi Sabili. Ya sebenarnya nggak perlu menghabiskan pikiran kita untuk membantah, akan hilang dengan sendirinya. Sebab melawan orang-orang ahlul bidah, ahlul syirik atau orang nggak senang dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan sabar akan hilang dengan sendirinya. Ilmu bukan dengan omongan, tapi ilmu sampai ke dakwah ini akan tersingkir. Mereka akan ikut. Maka Nabi antum lihat, ini juga ibrah ya pelajaran yang antum bisa catat juga. Sebelum saya lanjutkan ini, poin ini. Antum lihat Nabi dituduh macam-macam. Apa Nabi pernah menjawab? Itu tukang sihir, penyair, majnun. Apa majnun? Orang gila. Apa Nabi bantah? eh, bukan orang gila. Nggak pernah ada ayat atau hadis Nabi membantah. Tidak, dibiarkan. Yang disampaikan ilmu, Orang mau nuduh kita apa saja jangan dibantah. Sampaikan ilmu ini. Akan habis dengan sendirinya. Banyak orang yang seperti itu. Nuduh kita dajjal, syaitan, ini, itu. Habis dengan sendirinya. Habis dengan sendirinya. Dibantah dengan ilmu. Sampaikan ilmu pada umat ini. Sampaikan ilmu dengan kepada umat ini. Sampaikan akhlak yang mulia. Sampaikan dengan lemah lembut. Sabar akan hilang dengan sendirinya mereka. Bukan rudut dibantah. Apalagi sampai ditantang. Ayo kita berantem. Ya, bukan itu dakwah Islam. Itu dakwah preman. Seperti itu bukan dakwah Islam. Orang ngebantah kok ditantang, diajak berantem. Sampaikan dengan lemah lembut. Dia nggak mau terima sudah. Mereka mau terima, alhamdulillah nggak mau terima udah. Wa ma'ala rasuli illal balam, Tidak ada kewajiban rasul kecuali apa? Menyampaikan. Nggak boleh maksa, kamu harus ikut saya. Nggak sesat kamu. Nggak ada dakwah Islam seperti itu. Sampaikan dengan lembut lembut. Antum mau terima alhamdulillah. Enggak, enggak apa-apa. Tapi yang tadi saya tekankan kepada istri dan keluarga, anak harus. Karena apa? Karena tanggung jawab kita pada hari kiamat nanti. Istri dan anak bisa menyeret kita ke dalam neraka. Kalau kita nggak perhatikan istri dan anak itu. Tapi orang lain, sampaikan. Wa ma'ala rasul al Kita masuk yang ketiga, fawaid yang ketiga. Dalam ayat ini, yaitu kita ad'u ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Fawaid yang ketiga dari ayat ini mengajak manusia ke jalan Allah. Ad'u ilallah. Jadi bukan mengajak manusia kepada kelompok, ya kepada hizab, kepada partai atau kepada diri kita nggak boleh. Mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah. Ada'u ilallah. Perhatikan, mengajak manusia ke jalan Allah, bukan ada ila nafsi, mengajak orang untuk memuji, menyanjung dia, mengkultuskan dia, tidak boleh. Yang kita sampaikan ilmu kepada umat. Kalau ada orang yang senang dari apa yang disampaikan, wajar, ada fitrah. Menyenangi orang yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Tapi nggak boleh kita kultuskan. Itu perhatikan. Dan juga yang harus perhatikan lagi, mengajak manusia ke jalan Allah, ini harus ikhlas. Yang keberapa? Yang keempat berarti. Kalimat ini juga menunjukkan apa? Tanbih alal ikhlas. Yang keempat, yaitu tanbih alal ikhlas. Mengajak manusia dan mengajak diri kita untuk ikhlas. Karena mendakwakan ke jalan Allah bukan pada diri kita, bukan kepada kelompok, bukan kepada yang lain. Ikhlas. Ada'u ilallah. Kemudian yang kelima ala basirah. Dengan dasar apa? Ilmu. Jadi dakwah dengan ilmu. Ala basirah. Dengan dasar ilmu. Bukan dongeng. Yang dikatakan ilmu ya dalil. Quran dan sunnah. Karena banyak orang karena nggak punya ilmu, kemudian dongeng. Dan banyak khotib-khotib yang dongeng. Ya, Dai-dai yang dongeng. Bukan dong, sampai ke dalil. Di Quran dan Sunnah. Dalil. Anda melihat Nabi mengajak orang-orang kafir ke dalam Islam ini dengan dalil. Dengan hujah wal bayan. Itu jihad. Yang dikatakan jihad kenapa? Dengan menyampaikan hujah wal bayan itu jihad. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan, فلا tuti'il الكافرين wajahidhum bihi jihadan kabira." فلا tuti'il الكافرين, jangan kamu taat kepada orang-orang kafir. Kemudian wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan kamu jihad dengannya. Dengan apa? Dengan Quran. Bihi bil Quran. Semua ahli tafsir menafsirkan bihi bil Quran. Jihad dan kabira dengan jihad yang besar. Dengan hujjah, dengan Quran ini dengan hujjah. Dalil. Bab itu yang pertama kali. Yang pertama kali. Jihad ini dengan apa? Dengan hujjah wal bayan. Qabla sayf was sinan Jihad itu dengan dalil keterangan sebelum dengan pedang dan tombak. Makanya itu, kita harus punya ilmu, basirah. Ini ilmu ini silah, senjata. Kita bisa berdakwah ya dengan ilmu. Makanya para dai dia harus terus berilmu dan nuntut ilmu. Maka nggak boleh ada orang yang menyampaikan apa ceramah atau dakwah kalau dia tidak berilmu. Baru bisa berapa hadis, berapa ayat sudah ceramah. Dia harus punya ilmu. Kemudian yang keenam, ana wa manittaba'ani yaitu mengajak manusia ke jalan Allah itu diikuti oleh para sahabat. Nabi mendakwakan ikhlas karena Allah dan Nabi juga mendakwakan dengan hujah, Nabi juga mendakwakan dengan ilmu. Mendakwakan dengan, ilmu. Maka ini yang perhatikan ini juga ana wa manitabani. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Bahwa kalimat ana wa manitabani menunjukkan apa? Tentang hujahnya manhaj salaf. Itu berarti perhatikan, catat itu. Kalimat ana wa manitabani menunjukkan kepada hujahnya manhaj salaf. Eh, yang pertama kali mengikuti Rasulullah siapa? Sahabat. Yang pertama kali memahami tentang dalil dari Quran Sunnah para sahabat. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang berilmu para sahabat. Orang yang pertama kali paham tentang Quran dan Sunnah para sahabat. Yang pertama kali mengamalkan Quran dan Sunnah para sahabat. Yang pertama kali mendakwakan Quran dan Sunnah para para sahabat. Ini hujah tentang manhaj Salah. Ya, hujah. Ini salah satu dari sekian banyak dan saya bawakan di buku saya mulia dengan manhaj salaf itu kurang lebih 50 dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Lebih dari 50 dalil. Tentang apa? Tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Dalam buku mulia dengan manhaj salaf. Jadi dalam buku mulia dalam masalah saya sebutkan tentang dalil tentang hujahnya manhaj salaf. Wajib mengikuti masalah salaf itu wajib. Bukannya boleh, bukannya sunnah wajib. Karena yang memerintahkan Allah, Rasulnya, dan juga para sahabat. Wajib meniti, mengikuti pemahaman salafus saleh wajib hukumnya. Kemudian yang ke berapa itu? Yang ketujuh. Yang keenam. Yang keenam dalam dakwah itu harus ada penyucian kepada Allah. Wa subhanallah. Dalam dakwah harus ada penyucian kepada Allah SWT. Wa subhanallah. Kemudian yang ke tujuh yaitu wa ma'ana minal musyrikin dan aku tidak termasuk orang orang yang berbuat syirik. Menunjukkan apa? Di sini ada barok berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan. Ada barok berlepas diri dari kesyirikan. Itu fawaid Anda mencatat. Sebagian fawaid itu saya sudah tulis di buku Mulia dengan Masalah. Sebagian fawaid tentang ayat ini. Kemudian, orang-orang yang berdakwah adalah orang yang paling baik perkataannya. Makanya seorang yang dai dia tidak boleh berhenti dari dakwahnya. Mencari nafkah wajib, bekerja wajib, Dakwah juga wajib. Nuntut ilmu juga wajib. Tinggal kita bagi. Waktunya kita mencari nafkah, wajib untuk mencari nafkah. Karena para nabi juga mencari nafkah. Para sahabat juga mencari nafkah. Waktunya dakwah ya kita dakwah. Menyampaikan dakwah ini kepada umat. Tinggal kita bagi waktu, Untuk mencari nafkah kita luangkan waktu. Untuk nuntut ilmu kita luangkan waktu. Untuk baca kita luangkan waktu kita. Untuk mencari nafkah juga kita luangkan waktu kita. Dakwah juga kita luangkan waktu kita, harus kita luangkan semuanya. Tinggal kita bagi atur waktu itu. Dan para ulama seperti itu. Mereka ada waktu untuk bermunajat kepada Allah. Ada waktu mereka untuk istri dan anaknya. Ada waktu mereka untuk membaca, menelaah kitab kita Ada waktu mereka untuk terabul ilmi. Ada waktu mereka untuk mencari nafkah. Jadi dibagi waktunya. Ya harus perhatikan dakwah ini bukan untuk mencari nafkah. Dawa ya dawa. Mencari nafkah juga kita mencari nafkah. Tetap dakwah ini mulia. Kita tunjuki seseorang kita dapat ganjaran yang besar. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada bab yang ketiga tentang adab ini. Saya singkat aja yang saya akan bicarakan tentang adab kepada diri kita sendiri. Adab Rasulullah kita sudah pelajari dalam kajian-kajian dan antum sudah mengkaji tentang ada Rasulullah, tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Makna syahadat Allah antum sudah pelajari. Makna syahadat Muhammad Rasulullah antum sudah pelajari. Antum sudah selesai kajian usul salasa. Sudah tamat. Saya tanya kepada antum, usul salasa sudah tamat belum? Usul salasa tiga landasan utama sudah tamat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sudah, sudah dihafal. Antum hafalkan. Ya. Usul salasa. Kan? Kemudian dipahami isinya. Di situ ada tentang makna syahadat la ilaha illallah. Di situ juga ada makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ada makna syahadat la Allah, ada makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ya saya nggak ngulangi, kalau ngulangi lagi panjang ini. Ya tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Punya ada pada orang tua. Ini wajib kita berbakti pada orang tua. Seorang talibul ilm wajib berbakti pada orang tuanya. Wajib berbakti pada orang tua hukumnya wajib. Dan antum perhatikan bahwa kita selalu berusaha bagaimana orang tua itu senang kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa memberikan kegembiraan kepada orang tua membantu orang tua, menolong orang tua, memberikan nafkah pada orang tua dan yang lainnya. Harus ada usaha kita supaya apa? Supaya kita dimudahkan urusan dan juga kita dimasukkan ke surga. Karena amal yang paling baik dari amal-amal yang paling baik Nabi menyebutkan apa? Birrul walidain. Yang pertama sholat pada waktunya. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga jihad. Amal yang paling utama, amal yang paling dicintai Allah, yang pertama sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, jihad. Bismillah. Makanya ini perhatikan, berbakti pada orang tua itu penting. Kalau antum mendapatkan cobaan atau ujian dengan orang tua, orang tua ini umpamanya, ya perhatikan, orang tua dia dalam kesyirikan atau berbuat bid'ah. Tetap tidak berusaha untuk berbuat baik. Urusan syiriknya, urusan bid'ah, urusan dia dengan Allah. Kita berusaha menyampaikan dengan kalimat yang lemah lembut. Dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Doakan orang tua kita. Supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan antum juga perhatikan bahwa dakwah kita kepada orang tua nggak bisa kita samakan dakwah kita kepada teman kita. Mungkin ulah teman kita begitu kita sampaikan langsung terima. Langsung terima. Ada orang yang langsung taslim begitu kita jelaskan tentang dakwah salah terima langsung dia. Tapi orang tua kita yang sudah terdidik dan terbina dengan syirik dan bid'ah puluhan tahun. Puluhan tahun. Kita sekarang mau rubah dalam jangka satu hari atau sepekan. Ini hidayah dari Allah. Hidayah, taufik. Maka kita berusaha untuk mendakwakan dengan cara yang baik. Tapi kita tetap berbuat baik pada dia. Jangan orang tua kita yang muslim. Orang tua yang kafir aja disuruh Allah. huma fid dunya ma'rufa. sahib di dunia ma'ruf. Artinya disuruh. Wasahibuma di dunia ma'ruf. Wasahibuhuma. Bergaulah kepada keduanya. Kepada orang tua itu. Yang musyrik, yang kafir itu. Di dunia ini dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf. Maka orang tua itu harus kita dahulukan. Ya, dari yang lainnya. Antum sebagai anak laki-laki, jalan antum ke surga ya dengan berbakti pada orang tua. Di samping menuntut ilmu dan amal masalah yang lainnya, amal soleh yang paling utama berbakti pada orang tua. Di samping kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan kita rendahkan sayap kita dan kita terus berbuat baik dan menyambung silaturahmi dengan orang tua dan sanak famili. Kemudian bab yang kelima terhadap tradisi sendiri. <clears throat> Ini saya sebutkan tentang adab menuntut ilmu terhadap dirinya. Yang pertama itu setiap talibul ilm dia harus meyakini bahwa ilmu adalah ibadah. Ini kita menuntut ilmu ini ibadah Makanya antum harus ikhlas karena Allah agar amal kita diterima oleh Allah SWT. Menuntut ilmu adalah ibadah. Untuk ilmu ini ibadah. Maka niatkan kita untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk main-main. Bukan untuk jalan-jalan. Tapi niat kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Yang dengan itu kita mendapatkan ganjaran. Bahkan orang yang menuntut ilmu disamakan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang menuntut ilmu disamakan dengan orang yang jihad di jalan Allah. Makanya nggak boleh orang semuanya berperang lawan orang kafir. Mesti ada sebagian orang duduk untuk telabul ilmu Harus ada. Allah sebutkan dalam surah Taubah ayat 122. Dalam surah Taubah dan ayatnya ada di halaman 59. Kemudian yang kedua harus perhatikan bahwa seorang talibul ilm dia harus memperhatikan pendidikan jiwa, penyucian jiwa, tazkiyatun nufus yang membawanya kepada ketaatan dan menjauhkan dari maksiat. Tazkiyatun nufus ini penting. Ya. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tazkiyatun nufus. Ini penting. Karena apa? Orang banyak tidak perhatikan tentang tazkiyatun nufus. Ya amal, amal, amal, tapi hatinya nggak diperhatikan. Allah menyuruh kita untuk membersihkan hati. Dan masalah tazkiyatul nufus ini penting. Karena apa? Ikhwan fillah, azakumullah. Anda perhatikan para nabi dan para rasul yaitu oleh Allah untuk tazkiyatul nufus. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu di antara tugas dalam dakwanya apa? Tazkiyatul nufus. Allah berfirman dalam beberapa ayat di antara dalam surah Ali Imran di ayat 164 Allah berfirman, "Laqad Allahu 'alal mu'minina إذ بات فيهم رسولا من أنفسهم يطع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وبرمان لهم سورة الإمران آية 164 لقد من الله على المؤمنين أنتم لياد yang bawa Musa tidak betul apa لقد من الله على المؤمنين إذ بات فيهم رسولا من أنفسهم sungguh Allah telah memberikan نعمات yang terbesar kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Izba'ta fihim rasulah min anfusihim. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari mereka, yatru alim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim dan membersihkan mereka, mensucikan mereka. Wa yu'allimumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Kita melihat di sini, Allah menyebutkan bahwa Allah mengutus Rasul membacakan ayat-ayat Baik ayat kauniyah maupun ayat syariah. Yang kedua, membersihkan jiwa. Wa Mensucikan hati. Yang ketiga, mengajarkan Quran dan Sunnah. Yang sebelumnya mereka sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Membersihkan hati disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al sadi dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau bahwa Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk membersihkan manusia hatinya dari kesyirikan kepada tauhid. Dari syirik kepada tauhid. Dari riya kepada ikhlas. Dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang mulia. Dari kedustaan kepada kejujuran dari khianat kepada amanah, dari saling memusuhi, saling membelakangi kepada saling mendekat, saling menyayangi. Ini tazkiyatun nufus. Itu dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman di tafsir Kalam Al-Mannan. Wah Nabi membersihkan hati. Karena ini penting hati ini. Dari sifat kibir, sombong, kepada tawadu. Kibir, sombong. Dari hasad, dari riak, kepada keikhlasan. Tidak harus kita bersihkan hati kita. Kita nggak tahu bahwa yang tahu para ulama banyak orang-orang yang terkena terjangkit penyakit hati dan bahaya penyakit hati itu sangat berbahaya. Kalau orang terkena penyakit badan, fisiknya lemah kena penyakit, itu hanya dia saja yang sakit. Tapi kalau hati, dia akan membuat orang lain menjadi sakit. Sebab dengan sakitnya, dia menular kepada yang lain penyakit sombongnya, penyakit hasadnya, dengki, iri, penyakit yang lain, itu akan berbahaya buat yang lain. Penyakit nifak, kemunafikan, penyakit. Allah mengatakan fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradun Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit dalam mereka. Ada sifat-sifat nifak. Maka antum juga membersihkan hati. Jangan-jangan diri kita terkena penyakit nifak. Penyakit munafik, yang kita mengatakan, aduh kalau saya sih toleh boleh jauh dari nifak. Antum dengan para sahabat lebih mulia mana? Sahabat. Mereka takut kepada penyakit nifak. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu bertanya kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman tentang orang-orang munafik. Apakah Rasul menyebutkan tentang saya? Karena takutnya jatuh ke dalam kenifakan. Karena yang paling ditakuti Rasulullah apa? Nifak. Nifak. Penyakit nifak, munafik ini bahaya. Kita harus bersihkan hati kita dari nifak. Dari kemunafikan. Kalau berkata dusta, berjanji menyalahi janji. Apabila idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Itu ciri munafik di antaranya yaitu apabila dia berkata dusta. Apabila berjanji menyalahi janji. Apabila diberikan amanah khianat. Apabila dipertengkar mesti melewati batas. Itu yang ciri munafik. Belum lagi yang lain, itu diantaranya. Saya sebutkan diantaranya. Sekian banyak. Bersihkan nanti kita. Sebab Allah akan menerima pada hari kiamat apa? Hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak diterima. Tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat diterima oleh Allah Subhanahu Hati yang selamat, hati yang bersih daripada syirik. Hati yang selamat, hati yang bersih daripada bid'ah. Hati yang selamat, hati yang mengakui Allah sebagai ilahnya yang satu yang dia beribadahnya kepada Allah ikhlas. Hati yang selamat, hati yang taat kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Dan masih banyak lagi penafsiran para ulama tentang kalbun salim, hati yang selamat. Kita bersihkan hati kita. Allah sampai bersumpah wasyamsi wa wal qamari idza talaha wan nahari idza wal lail sampai akhir kemudian di tengah-tengah Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassa Allah Allah bersumpah dengan makhluknya kemudian disebutkan qad aflaha man zakkaha sungguh beruntung dan berbahagia orang-orang yang membersihkan hatinya dengan apa dibersihkan hatinya? Dengan taat kepada Allah. Waqad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Makanya kita harus terus membersihkan hati kita. Tazkiyatun nufus. Ini penting. Kita introspeksi dari diri kita. Bagaimana membersihkan hati kita. Kadang-kadang kita menuntut ilmu, menuntut ilmu kita lupa untuk tazkiyatun nufus. Bahwa hati kita kotor. Dengki, iri, kibir, ujub, bangga dengan dirinya ria, ingin pamer, atau yang lain dari penyakit hati yang lain. Kita berusaha untuk membersihkan dan bersihkan hati kita. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah. untuk melihat di halaman 60. Tidaklah ia membersihkan hatinya. Seorang talib boleh membersihkan hatinya dari segala sifat khianat, sifat kotor, dengki, hasad, iri, serta keyakinan perangai yang buruk agar hatinya menjadi baik dalam menerima dan menghafalkan ilmu menelaah makna-maknanya yang dalam dan hakikatnya yang masih samar. Sebab ilmu itu adalah sholat secara rahasia dan ibadah hati dan amalan batin. Kalau hati ini baik, seluruhnya akan baik. Nabi bersabda, "Inna fil jasri mudghatan idha salahat salahal jasri kullu wa idha fasadat fasada jasri kullu ala wa al-qalbu." Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Bila segumpal eh, segumpal daging, maka bila segumpal daging itu baik, baiklah seluruh tubuhnya. Dan bila segumpal daging itu jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itulah hati. Jadi ini yang harus kita perhatikan bahwa kita harus membersihkan hati kita. Berusaha. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, seorang talibul ilm harus memperhatikan mengikuti dan meladeni para sahabat Rasulullah SAW. Ini wajib jadi talibul ilm dia harus mengikuti pemahaman salafus saleh. Dan ini hukumnya wajib. Dan ini antum juga sering mengkaji tentang pemahaman salaf, akidah salaf. Ini wajib untuk kita ikuti. Bab ini jalan selamat menuju surga, Karena jalan yang menyampaikan manusia kepada Allah hanya satu. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulnya dan para sahabatnya. Jalan menuju kepada Allah yang satu, bukan dua, bukan tiga. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam terpecah menjadi tujuh golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Dan riwayat ini sahih. Sahih riwayat ini. Oh, kita harus menempuh jalan ini. Maka saya ingatkan, memang harus terus dikaji. Tentang wajibnya mengikuti pemasalah Bukan sekali kita kaji. Ratusan kali. Karena kadang-kadang ada syubhat yang masuk di kepalanya, kemudian ragu-ragu lagi. Ada orang yang sudah ngaji berapa tahun-tahun, ada syubhat masuk, kemudian keluar dari pengajian. Tidak mau ikut. Ada syubhat masuk, dia tidak mengaji lagi. Ini karena syubhat. Maka harus terus diulang-ulang kajian tentang manhaj salaf ini. Supaya orang betul-betul yakin tentang benarnya manhaj ini. Ya, saya sebutkan panjang lebar dalam buku saya Mulia dengan Manhaj Salaf mulia dengan masalah. Bisa membaca di situ tentang wajibnya kita mengikuti mana salah. Karena ini harus didakwakan kepada semuanya. Kepada keluarga kita, family kita, kepada para da'i, para ustadz, para mubalik. Kita dakwakan dengan cara yang baik. Supaya mereka paham tentang dakwah ini. Kita harus mengikuti mana ini. Tapi da'i-da'i, para ulama, banyak majlis ulama juga nggak paham. Ada berapa tokoh majlis ulama juga tanya, apa sih salafi itu? Apa salah itu? Dianggap aliran baru. Kelompok baru yang baru muncul. Karena mereka paham. Maka kita berusaha mendakwakan kepada mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Itu dengan bisa kita sampaikan langsung, bisa kita kasih bukunya, atau yang lain cara-cara kita bisa kita lakukan supaya mereka paham. Karena kalau mereka paham, mereka bisa dakwakan kepada murid-muridnya, kepada mad'unya, yang madu'nya ini ribuan orang madu'nya mereka. Supaya mereka faham. Jadi berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Tapi kita tetap harus berpegang dengan mana. Kalau ada subuhat, ada fitnah, ada yang lain, itu wajar ada dari berbagai macam kelompok. Ada orang-orang yang nggak senang kepada mana ini karena berbagai macam kepentingan. Ada yang iri, ada yang dengki, ada yang lainnya. Maka tetap kita istiqomah di atas manhaj ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manhaj ini manhaj yang hak. Manhaj salah pemahaman salaf ini yang hak. Yang wajib kita ikuti. Dan dalilnya banyak dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sering diulang maka saya tidak sebutkan tentang hadis ini, hadis ini, hadis Irbad bin Saria. ini juga panjang penjelasannya. Ya, penjelasan panjang. Saya juga jelaskan dalam buku wasiat perpisahan. Wasiat perpisahan tentang fawaid dari hadis Erbat bin Sariyah. Kemudian, akhwanuddin, Allah, bahwa dengan mengikuti mana salaf ini, kita akan mendapatkan ketenangan. Anda bisa rasakan dulu Anda mengikuti pemahaman yang bid'ah, pemahaman hizbi atau yang lain, tidak mengalami ketenangan. Tapi setelah masuk kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar. Tapi bukan hanya itu, terus kita mengkaji dan mengkaji, menguatkan hati kita bahwa ini manhaj yang hak. Fitnah terus ada dan setan nggak pernah berhenti menggoda kita supaya kita keluar dari manhaj yang hak. Setan nggak pernah berhenti. Ingin menyesatkan manusia sampai dia bersumpah kepada Allah, "Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Setan bersumpah, iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia ini. Kecuali siapa? Hamba-hambamu yang ikhlas. Maka bukan mustahil orang yang sudah berpegang sama ini, kemudian dia menyimpang. Menyimpang. Sampai wafat dalam keadaan dan mengikuti pemahaman yang sesat. Itu mustahil. Dan itu terjadi. Dalam perjalanan hidup ini terjadi. Dan contoh banyak. Kemudian yang keempat. Yang keempat, yang harus diperhatikan oleh talibul ilm, yaitu dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, adab yang baik, dan menjauhkan akhlak dan adab yang jelek dan hina. Bapak Nabi bersabda, Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kita berusaha bagaimana akhlak kita ini mulia. Akhlak kita ini baik. Berusaha kita untuk memperbaiki akhlak kita dan itu disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Di sini saya keliru menyebutkannya dengan Allah, Beliau sudah meninggal. Rahimahullah beliau mengatakan hiasilah dirimu dengan etika etika jiwa berupa menjaga kehormatan diri. Kemudian santun, sabar, rendah hati dalam menerima kebenaran, berperilaku tenang. Saya, saya tawaduk. Tegul, serta tawadu menanggung beban berat eh, dan mampu menanggung beban berat selama belajar demi memperoleh kemuliaan ilmu serta bersedia untuk tunduk kepada kebenaran. Dan seorang talibul ilm harus sabar dalam talibul untuk ilmu ini. Karena untuk ilmu ini banyak cobaannya, banyak ujiannya. Kemudian yang kelima, selalu introspeksi diri dan tidak mencari alasan untuk membenarkan kesalahan. Karena mencari alasan dapat memperkuat seorang berpegang pada kesalahannya. Bahkan kesalahan-kesalahan itu berbalik menjadi kebenaran menurut pandangannya. Jadi kita introspeksi ketika kita ada eh, apa kesalahpahaman dengan teman kita atau saudara kita atau guru, maka kita introspeksi, mungkin kita yang salah. Jangan kita menganggap kesalahan kita itu kita yang benar sehingga kita menjauh dari majelis ilmu. Gak mau mendekat kepada kawan kita. Dianggap kesalahan itu benar. Kita introspeksi bahwa kita yang salah. Dan kita tidak salah kalau kita lebih dahulu meminta maaf. Karena dengan kita minta maaf, Allah akan angkat derajat kita. Sebab orang yang memberikan maaf dan minta maaf, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya, yang keenam, menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah SWT secara lahir dan batin serta menjaga syariat dan syiar Islam, menambahkan serta menyebarkan sunnah dengan cara mengamalkan dan mendakwakannya, serta menunjukkan jalan menuju kepada Allah dengan ilmu, akhlak dan amal. Ini Allah. Sebab intinya ilmu dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa al ilmu Allah. Ilmu itu takut kepada Allah. Jadi semakin kita nuntut ilmu, semakin timbul rasa takut kita kepada Allah. Jadi talibul ilm harus dia tambah takut kepada Allah. Semakin nuntut ilmu, semakin takut kepada Allah. Bukan tambah berani, bukan tambah kurang ajar. Bukan tambah banyak maksiatnya, kurangi maksiat, tambah takut kepada Allah. Ini larangan, ini nggak boleh, ini haram. Takut. Ketika kita sendiri atau ketika berjamaah. Kadang-kadang orang dia melanggar ketika dia sendiri teman nggak lihat, istri nggak lihat, guru atau ustadz nggak lihat dia melanggar. Takut kepada Allah. Maka Nabi bersabda, hai haitsuma Entah Bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada, di masjid, di rumah, di kantor, di kampus, di pasar, di mana aja. Kita berusaha untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi disebabkan karena orang ini menganggap remeh perbuatan dosa. Kemudian yang ketujuh, kiasi diri kita dan kita merasa diawasi oleh Allah SWT. wa Bahwa kita ingat bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang kedelapan, berlaku lurus dalam tingkah laku. Kembali kepada Allah dengan taubat yang nasur. Setiap kita banyak salah, saya dan antum sama. Banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Sama, saya dan antum sama. Maka setiap hari kita istighfar dan minta ampun kepada Allah. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Yang terbaik dari yang berbuat salah, yang berbuat dosa, yang bertaubat kepada Allah. Setiap kita banyak salah. Saya dan antum sama, maka terus kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah Terbaca baca azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita baca Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Semua riwayat ini sahih. Kita kita baca. Kita baca zikir-zikir itu dan minta ampun kepada Allah dalam setiap waktu. Kemudian yang kesembilan bersifat bersikap qanaah dan zuhud. Qanaah dan zuhud. Artinya kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan zuhud. Zuhud ini artinya kita meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu namanya zuhud. Zuhud artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal, bukan. Sebab dulu ada pengertian zuhud dari orang-orang tarekat sufia. Itu mereka artikan zuhud itu dengan apa? Dengan tidak nuntut ilmu. Zuhud dengan apa? dengan tidak nikah. Zuhud dengan apa? Dengan tidak mencari nafkah. Ini semuanya adalah kesesatan. Dulu orang-orang Toreko Sufia mengajarkan seperti itu. Apakah Al-Junaid atau Abu Sulaiman Ad-Darani atau Al-Ghazali dan yang lainnya. Itu menyebutkan bahwa kita kalau mencari hadis berarti menghilangkan zuhud. Kalau mencari hadis wajib, kalau boleh wajib. Yang bersabda demikian siapa? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Mereka mengatakan nggak boleh nanti nanti kita disibukkan dengan hadis. Dan wajib kita talabul ilmi. Kemudian yang kedua mereka mengatakan tidak tidak nikah. Sebab kalau nikah melalaikan dia dari mengingat Allah. ذلك diperintahkan Rasulullah ya ma'syar sabab ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu al-faraj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm fa innahu law wija' dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari Muslim dan yang lain kata Nabi wahai para pemuda siapa yang mampu untuk nikah segera nikah kenapa dia akan menjaga kemaluan dan akan menjaga pandangan Barang siapa yang belum mampu, adalah dia, dia puasa. Karena itu dia akan menahan dirinya dari dorongan syahwatnya. Disuruh nikah. Bukannya memuja. Disuruh segera untuk menikah. Yang ketiga, mencari nafkah wajib. Kita nggak boleh minta-minta pada orang. Tidak boleh. Saya jelaskan dalam buku saya, hukum minta-minta dan mengemis. Dalam syariat Islam, hukumnya haram. Minta-minta dan mengemis. Hukumnya haram dalam Islam. Dan antum sebagai toleh ilmu harus mencari nafkah. Makan dengan keringat sendiri, bukan dari keringat orang lain. Dan kita punya prinsip hidup, jangan membuat beban pada orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Yang kita mampu kita lakukan, kita lakukan. Kita cari nafkah apa saja. Yang halal kita cari nafkah. Jangan jadi beban hidup kita buat orang lain. Jangan. Jangan menjadi beban buat orang lain. Wajib. Para nabi berdakwah, mereka juga mencari nafkah. Para sahabat berdakwah, mereka juga mencari nafkah. Mereka orang-orang yang zuhud. Orang yang kona'ah dan zuhud hidup mereka. Yang paling zuhud di muka bumi siapa? Rasulullah SAW. Punya istri berapa? Sembilan. Nabi Sulaiman zuhud yang paling kaya di dunia. Jadi zuhud bukan berarti wah kita nggak boleh punya harta. Ada orang pemahaman yang salah. Nabi Sulaiman zuhud, istrinya seratus. Zuhud. Begitu juga para sahabat dan yang lainnya. Jadi bukan berarti zuhud itu mengharamkan sesuatu yang yang halal. Zuhud kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan majmu' fatwanya zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat itu zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kemudian, ikhwan fillah, kita harus qanaah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan kita zuhud. Kemudian juga yang ke-10 <clears throat> yaitu kita menghiasi diri kita dengan keindahan ilmu. Ini punya akhlak yang mulia. Ini selalu saya ulangi dalam buku ini karena buku ini berkaitan dengan adab sekali bilang. Mempunyai adab, akhlak, budi pekerti, santun, berwibawa, khusyuk, tawadu, tawadu, kemudian istiqamah. Ini penting. Ya, supaya kita perhatikan tentang masalah adab ini. Kemudian penuntut ilmu dia harus punya rasa malu. Malu itu antum lihat di halaman 70. Antum lihat halaman 70. Malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat serta mencegah dia dari melaksanakan kewajiban memenuhi hak orang yang punya hak. Itu malu. Kalau orang nuntut ilmu malu pada tempatnya atau tidak? Tidak pada tempatnya. Nuntut ilmu wajib. Nggak boleh orang itu malu nuntut ilmu. Malu mengaji. Malu soal berjamaah di masjid. Bukan pada tempatnya. Itu bukan malu. Malu pakai jilbab. Ada perempuan malu pakai jilbab. Takut dibilang nenek-nenek. Wajib pakai jilbab itu wajib. Justru terbukanya aurat dia harus malu. Karena apa? Perbuatan dosa dan dia ancam dengan masuk neraka. Dengan terbukanya aurat. Bukan mengatakan malu, justru dia terbuka aurat itu, justru dia berbuat sesuatu yang membongkar rasa malunya, merusak rasa malunya. Dia tidak punya rasa malu dengan terbukanya aurat. Dengan dia menutup Tubuhnya seluruhnya karena al aurat auratun kata Rasulullah. Perempuan itu aurat. Dengan dia tutup seluruh tubuhnya yang boleh terlihat hanya bukan dua lewat tangan. Itu yang boleh terlihat. Itu dia mempunyai rasa malu. Tapi kalau terbuka auratnya dia nggak punya rasa malu. Jadi malu itu dudukan pada tempatnya. Malu untuk mengambil barang orang lain itu betul malu. Mengambil hak orang lain malu. Malu mencuri betul. Pada tempatnya malu itu. Malu dia kalau berduaan dengan perempuan. Malu, itu betul. Karena ini haram. Laki-laki berduaan dengan wanita. Pacaran hukumnya haram dalam Islam. Itu betul, malu. Jadi ini harus perhatikan. Jadi rasa malu harus tumbuhkan seorang mukmin. Baik kita oleh ilmu. Kemudian yang keenam, yaitu bab yang keenam, ada pada sanak kerabat dan tetangga. Ini juga harus kita punya adab. Sebab mad'u kita bukan teman kita saja, Anak kerabat kita juga mad'u kita yang harus kita ajak. Kalau kita ingin masuk surga, istri kita, anak kita juga ingin masuk surga, Saudara kita ingin masuk surga, orang tua kita ingin masuk surga, anak kerabat kita, family kita ingin masuk surga. Cuma mereka belum tahu jalannya. Maka dakwakan, datangi, satu rahmi, satu rahmi penting. Datangi mereka, ajak mereka untuk memahami Islam ini dengan cara yang baik. Cari waktu-waktu yang tepat untuk bisa kita mendakwahkan. Kemudian banyakkan sedekah kepada mereka, bantu mereka, berikan hadiah sebab hadiah melembutkan hati. Bahkan sedekah kepada tetangga atau kepada sanak kerabat yang musuh kepada kita itu paling baik sedekah paling baik. Kata Nabi, Abdullah sadaqah 'ala zirrahimil kasyif." Sedekah yang paling baik kepada siapa? Kepada sanak kerabat yang musuh kepada kita. Kita dakwakan sunnah dibenci. Kita dakwakan tauhid dibenci, nggak senang sanak famili kita. Sodakoh kepada mereka. Datangi mereka. Mereka nggak terima, nanti besok datangi lagi. Lusa datangi lagi. Bulan depan datangi lagi. Terus. Insya Allah hatinya akan lembut. Dan doakan. Doakan agar Allah melembutkan hati mereka untuk menerima dakwah ini. Antum hadisnya ada di sini. Ya, Abdul shadaqah ala dzirra Kashi hadisnya ada di halaman 72. Sodako yang paling utama, sodako kepada kerabat yang memusuhi kita yang jahat kepada kita hadis sahih riwayat Al Humaidi Ibnu Khuzaimah Al Hakim dari sahabat Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Muaid radhiyallahu anha Kemudian juga yang ketujuh, ini yang terakhir, yaitu adab kepada guru. Banyak juga talibul ilm tidak punya adab kepada gurunya. Padahal guru yang telah menyampaikan ilmu, memberikan ilmu, dia bersusah payah membaca kitab, para ulama, mungkin bukan satu kitab, bukan dua kitab, puluhan kitab. Ketika dia akan ngajar, akan dakwah, mungkin yang dibaca bukan satu kitab, puluhan kitab yang dibaca. Susah payah, sampai bergadang dia. Supaya dia bisa menyampaikan kepada muridnya dengan cara yang baik. Tapi kadang-kadang dilecehkan oleh muridnya. Nggak ada hormat, nggak ada sopan santun, nggak ada adab. Tidak hormat kepada gurunya. Padahal dia sudah bersusah payah untuk menyampaikan ilmu. Dan ilmu yang disampaikan dari ilmu syar'i ilmu agama lebih baik daripada harta kita. Antum mau ada orang memberikan uang kepada kita. Satu juta. Satu juta. Kita orang nggak punya, nggak mampu miskin. Ada orang ngasih kita uang satu juta. Dengan orang memberikan ilmu. Lebih manfaat ilmu. Tapi antum perhatikan adabnya. Si murid ini. Kepada orang yang memberikan uang satu juta dengan orang yang memberikan ilmu kepada orang mereka satu juta ini terima kasih ribuan ribuan terima kasih. Kalau perlu dia sujud kepada orang itu. Sampai seperti itu. Bukan main. Tapi kepada guru yang memberikan ilmu yang manfaat sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nggak dihormati. Sampai hari kiamat manfaat ilmu itu nggak dihormati, nggak dihargai si guru. Datang sudah terlambat, sampai tempatnya tidur, ngobrol, gurunya ngomong nggak diperhatikan, Kemudian selesai pengajian gak diamalkan, si gurunya diomongkan dengan omongan yang tidak baik, dibuka aibnya. Ketika kumpul dengan gurunya, gurunya gak dihormati. Kadang-kadang ngobrol dengan guru, lagi di pertanyaan, adabnya sengaja dikeluarkan HP bicara dengan orang lain. Ini di hadapan guru, gak ada ikhtiram sama sekali pada guru. Kita wajib ikhtiram pada guru. Bab dia yang menyampaikan kebenaran kepada kita, menunjuki kita dari kita gak tahu tentang Islam sampai kita tahu. Yang tadi kita nggak tahu tentang tauhid diberikan pelajaran tentang tauhid. Tadinya kita nggak tahu tentang manhaj yang benar diberikan pelajaran kita manhaj yang benar. Yang tadinya kita dalam perbuatan bid'ah ditunjuki kita kepada sunnah. Banyak yang kita mendapatkan ilmu. Mesti kita wajib hormati dan kita berdoakan dia. Ini tidak. Kepada orang berikan uang, yang uang itu paling habisnya satu bulan. Satu juta itu habis satu bulan. Dia terus kenang orang itu pernah berbuat baik pada kita. Orang itu telah berbuat baik pada saya. Tapi yang memberikan ilmu nggak dikenang oleh dia. Dilecehkan. Dihinakan. nggak dihormati. Ini adab. Bicara kepada guru juga dengan kalimat yang lemah lembut. Hormati. Karena apa? Dia adalah sama dengan orang tua kita. Guru kita sama dengan orang tua kita. Anda perhatikan. Orang tua. Ya orang tua antum nggak semuanya mengikuti sunnah. Yang terbanyak mereka berbuat beda dan syirik. Dia melahirkan antum. Dia mampu membiayai antum untuk sekolah. Kemudian di perjalanan hidup antum sudah dalam keadaan bid'ah, syirik, dan yang lain. Nggak tahu manhaj. Si guru mengajarkan kebenaran. Antum lihat. Orang tua mampu melahirkan kita. Si guru menunjuki kita ke jalan yang baik. Sama dengan orang tua kita. Gitu. Dididik, dibina sampai kita paham tentang Islam. Sampai kita paham tentang manhaj. Sampai kita paham tentang sunnah. Kita wajib menghormati si guru. Yang mengajarkan kita kebenaran yang menuntun kita ke jalan yang kebaikan, ke jalan keselamatan, ke jalan kebahagiaan dan juga membawa kita kepada amal-amal yang baik dan sebagai celengan kita di sorga. Kenapa kita nggak hormati guru itu? Ini adab jaga. Dan sekarang banyak seperti itu. Murid-murid, dia belajar, dia merasa bahwa dia punya uang, dia punya kedudukan, punya jabatan. Ustadznya diremehkan. Ustadznya nggak dihormati. Ngomong kepada ustadznya seperti dia ngomong pada anak buahnya. Seperti dia ngomong kepada kepada temannya, nggak dihargai, ihtiram. Kepada ustaz ngomong dengan kalimat yang baik, dengan lemah lembut. Bagaimana kita ngomong kepada kedua orang tua kita? Orang tua kita melahirkan kita, guru kita yang mendidik kita. Dan ini amal soleh. Kita wajib, kita bukan orang-orang yang lain yang tidak tahu budi. Dan banyak orang yang tidak tahu budi. Maka hormati guru kita. Antum lihat di sini, saya sebutkan tentang adab-adab, bagaimana kepada guru, dan kita wajib bersyukur. Karena apa? Allah berfirman hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Antum umpamanya, saya umpamakan kepada orang tua. Antum punya uang, ya. Gaji antum umpamanya 2 juta satu bulan. 2 juta ini antum berikan kepada orang tua antum, belum bisa membalas kebaikan orang tua. 2 juta yang antum digaji semuanya kasih orang tua, belum bisa membalas kebaikan orang tua. Sekarang guru mengajarkan ilmu, antum berikan uang, belum bisa membalas kebaikannya. Karena apa? Ilmu ini bermanfaat buat dia setiap hari, buat istrinya, buat anaknya, buat cucunya, dunia dan akhirat bermanfaat ilmu itu. Dan perhatikan gurunya, Gak boleh kurang ajar pada guru. Maka disebutkan oleh Rasulullah, la yashkurullah man la yashkurin Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kalau orang berbuat kebaikan kepada kita, kita balas. Kata dia orang kafir. Kalau orang berbuat kebaikan kepada kita, kita harus balas kebaikan itu. Meskipun dia orang kafir. Nabi saw pernah orang kafir itu menolong Nabi, Nabi di Mekah. Kemudian ketika perang Badar ada tawanan, apa kata Nabi? Kalau seandainya si Fulan itu masih hidup, dia minta tawanan Badar, aku akan bebaskan semua tawanan Badar ini. Aku bebaskan. Kenapa? Untuk membalas jasanya si orang kafir. Orang kafir. Kita harus membahas kebaikannya, apalagi di orang orang mukmin, apalagi dia guru kita. Nabi bersabda, antum lihat di halaman 79, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa ilam tajru ma tukafi'una fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tum." Kata Nabi, barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepada kamu, maka balaslah kebaikannya jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikannya, maka berdoalah untuknya hingga engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah berbuat kebaikan. Membalas kebaikannya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan al tayalisi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Balas. Yang menyuruh kita membalas kebaikan Allah. Yang menyuruh kita membalas kebaikan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda perhatikan, ya, anjing. Kalau kita berbuat kebaikan kepada anjing, dia akan ingat. Dimanapun kita berada, dia akan ingat. Kita berikan makanan, kita berikan minuman kepada anjing itu, dia akan ingat. Apalagi orang memberikan ilmu kepada kita. Kita harus ingat jasanya. Dan doakan dengan kebaikan. Kita belum mampu membalas kebaikan guru kita, usah kita doakan dengan kebaikan. Begitu juga para ulama yang lainnya yang wajib kita hormati. Saya pikir cukup sampai di sini. Kita istirahat sebentar, 10 menit. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan tanya jawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.